Link-linknya sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim azakumullah. Sekte khawarij ini dihadapi oleh sekte yang lain yang tidak kalah ekstrimnya. Juga jatuh dalam penyimpangan. Sebuah sekte yang anti takfir. Pemahaman yang menolak takfir secara mutlak Seseorang yang meyakini atau pihak-pihak yang meyakini atau sekte yang meyakini apabila seseorang itu telah dinyatakan keislamannya, keimanannya maka dia tidak akan lagi kafir dengan tindakan apapun. Ini adalah asal muasal dari sekte Murji'ah yang menyatakan la yadurru ma'al imani dzambun tidak akan membahayakan dosa apapun apabila sudah beriman kepada Allah Azza Orang itu kalau sudah muslim maka tidak akan mungkin kafir lagi. Apapun yang dia lakukan. Wallahul musta'an. Ini asal muasal pemahaman Murji'ah. Di zaman sekarang ini khanafitina azakumullah aroma-aroma Murji'ah bertebaran di mana-mana. Yang menganggap biasa sebuah tindakan dan sebuah ucapan bahkan akidah yang kufur sekalipun. Tidak diyakini sebagai kekufuran bahkan sampai pada tingkat dibela. Dikampanyekan bahkan. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum terutama akhir-akhir ini kita melihat dan mendapati sebuah fenomena sebagian pihak menganggap biasa tindakan melecehkan Allah Azza wa Jalla menganggap biasa tindakan melecehkan Rasulullah SAW, menganggap biasa tindakan-tindakan melecehkan Al-Quranul Karim, padahal itu merupakan kufrun surah, kekufuran yang amat sangat nyata dalam pandangan Islam, dalam pandangan para ulama kita. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya di At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan rasulnya Allah engkau mengolok-olok? engkau melecehkan Jangan banyak alasan kamu telah kafir setelah iman kalian. Perkara yang sangat jelas, yang sangat nyata. Muslimin yang awam pun akan bangkit amarahnya. Ketika mendapati sebagian pihak yang melecehkan Allah atau Rasulnya atau Al-Quranul Karim. Atau yang melecehkan Islam. Kita mendapati Sebagian pihak menganggapnya sebagai perkara biasa. Tidak dianggap sebagai perkara kekufuran. Bahkan dianggap bukan dianggap sebagai perkara-perkara yang sifatnya perkara dosa besar. Dianggap biasa. Bahkan dibela mati-matian. Allahul Musta'an. Ini aromanya aromanya murjiah. Walaupun mereka tidak mau dikatakan sebagai murjiah. Allahul Musta'an. Lebih tepatnya adalah dari kalangan liberal. Jil yang punya banyak jin. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang juga bertentangan dengan prinsip Islam. Maka ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum wasatun bainal khawariji wal murji'ah fi mas'alati takfir. Ahlu sunnati wal jamaah pertengahan antara sekte khawarij yang memiliki budaya takfir yang menyimpang dan sekte murjiah dan yang memiliki aroma-aroma murjiah yang menganggap seseorang itu kalau sudah berislam, sudah beriman tidak ada lagi yang namanya kata-kata kufur atau kata-kata maksiat atau semisal. Pada kesempatan siang hari ini barakallahu fikum. Dibikin santai saja supaya rileks. Jamnya jam-jam ngantuk. Pada kesempatan kali ini akan disebutkan secara global namun semoga banyak diangkat prinsip ahlu sunnati wal jamaah di dalam bab takfir tina azakumullah ketahuilah. Bahwasanya umat manusia dan jin terkait dengan babul imani wal kufur ada tiga macam. Tiga atau empat ya, Ikhwan. <clears throat> Yang pertama ialah seseorang yang telah diyakini keimanannya. Mukmin dikenal kesolehannya, dikenal ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal. Akidahnya sahihah, ibadahnya sahihah, manhatnya sahih, akhlaknya mulia. Al-Sunnah meyakini mereka adalah kaum mukminin, kaum muttaqin, kaum salih. Tidak boleh mengkafirkan mereka. Bahkan siapa saja yang mengkafirkan kaum mukminin jatuh di dalam paham-paham khawarij. Yang kedua, Seseorang yang diyakini dan diketahui secara pasti dia adalah orang kafir. Ini ada dua jenis orang. Yang pertama ialah kafir asli. Al-kuffar al-asliyun. Orang-orang kafir yang asli. Yang dari mulai lahirnya sampai besarnya. Dari orang-orang kafir. Baik dia itu Nasrani atau Yahudi. Ahli kitab ataukah dia dari kalangan musyrikin non muslim yang lainnya entah dia Hindu ataukah dia Buddha ataukah dia Majusi ataukah dia Konghucu atau yang lain-lainnya ataukah dia komunis ataukah dia ateis dari kalangan orang kafir asli yang kedua dari kalangan mereka nehwan adalah al-murtadun orang yang diyakini dan diketahui secara pasti sebagai orang yang telah murtad dari Islam. Sebelumnya dia muslim, pindah menjadi Nasrani atau Yahudi atau Hindu atau Buddha atau agama-agama kufur yang lainnya. Orang tahu ini murtad dari Islam. Sudah bukan lagi muslim dia, tapi non muslim dengan ragam kekufuran-kekufuran tadi. Semua orang tahu, semua orang meyakininya. Masyhur ya ikhwan. Tipe yang kedua ini dengan dua jenis ragamnya barakallahu fikum. Diyakini oleh ahlusunnati wal jamaah sebagai orang-orang kafir. Dan dihukumi sebagaimana orang-orang kafir. Dikasih muamalah, muamalahnya orang kafir. Yakin tanpa keraguan sedikit pun. Barang siapa yang meragukan kekufuran orang-orang yang telah nyata-nyata kafir, maka telah batal keislamannya. Para ulama memasukkan dalam nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam ialah man syakka fi kufril kafir Seseorang yang ragu-ragu. Seseorang yang ragu-ragu meragukan kekufurannya orang-orang kafir. Ini dikatakan telah batal keislamannya. Termasuk pembatal-pembatal keislaman. Bahkan termasuk kekufuran. Barakallahu fikum. Maka al al-sunnati wal Jamaah tegas menyatakan bahwasanya Orang-orang yang diyakini kafir maka dikatakan kafir. Orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kafir. Barang siapa yang ragu akan kekufurannya maka dia juga kafir. Datang disebutkan dalam Nawaqibul Islam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menukilkan ijma ulama ketika menyebutkan pembatal-pembatal Islam yang ketiga belum mengatakan malam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madhabahum kafara ijma'an siapa saja yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu akan kekufuran mereka atau malah membenarkan mazhab mereka maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama juga disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah di juz yang kedua halaman 142 disebutkan man sabata kufruhu wajib i'tiqadu kufrihi wal hukmu alaihi bihi wa iqamatu waliyil amri hatta riddati alaihi illam Barang siapa yang telah tetap kekufurannya diyakini ditetapkan dia telah kafir maka wajib diyakini dia kafir dan harus dihukumi sebagai orang kafir penguasa diharuskan menegakkan hukum kemurtadan atas dia kalau belum bertobat. Hukum murtad adalah dibunuh. Dikatakan setelah itu, "Wa man lam yukaffir man thabata kufruhu fahuwa kafir." Dan siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang yang telah nyata kekufurannya, maka dia juga dikatakan kafir illa antakuna lahu syubhatun fi dhalik. kecuali kalau dia masih memiliki syubhat dalam masalah ini fala budda min kasfiha maka perlu dibongkar syubhatnya terlebih dahulu hadza wadih maka yang kafir katakan kafir kamu katakan semua orang Yahudi kafir, semua Nasrani kafir, semua musyrikin kafir. Mantap, jangan ragu-ragu. Al-Yahud kufar, An-Nasara kufar, Al-Majus kufar. Jangan ragu-ragu. Dikarenakan Allah telah mengkafirkan mereka. ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dari kalangan ahli kitab, al yahud wa nasara dan dari kalangan kaum musyrikin maka mereka dalam neraka jahanam abadi di dalamnya selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluknya Allah Azza wa Ini yang kedua. Jangan ragu-ragu. Kalau dia mukmin, masyhur dengan keimanannya, yakini dia seorang mukmin, jangan ragu-ragu. Nah, mengkafirkan kaum mukminin bahaya. Budaya kaum khawarij, yang telah nyata-nyata kafirnya, kafirkan dia. Jangan ragu-ragu. Barang siapa yang ragu akan kekufurannya orang kafir, dia malah jadi kafir, batal keislamannya. Dengan ijma'nya para ulama. Yang ke yang ke tiga. Seseorang yang diyakini keislamannya Seseorang yang diyakini keislamannya. Dan dia terjatuh di dalam kefasikan-kefasikan. Dosa besar, kemaksiatan. Atau jatuh di dalam perkara-perkara bid'ah. Maka di sini ahlu sunnati wal jamaah menyatakan Para pelaku dosa besar adalah fasik. Ahli maksiat. Ahli dosa besar, ahlul kebirah. Dikatakan fasik. Imannya berkurang dengan kadar kefasikannya. Dan ahlu sunnah tidak mengkafirkannya. Dikasih muamalah kaum mukminin diwaspadai kefasikan. Begitu pula barakallahu fikum seseorang yang telah terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan prinsip maka dinyatakan sebagai mubtadi ahlul bid'ah dalam Islam namun enggak dikatakan kafir. Ini prinsipnya sunnah yang bertentangan dengan ini adalah orang-orang khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar seperti yang dibahas tadi. Yang keempat, Seseorang yang dikenal, diyakini keislamannya. Diketahui selama ini barakallahu fikum sebagai seorang muslim. Ternyata dia jatuh di dalam kekufuran. Jatuh di dalam kekufuran. Baik ucapan kufur atau perbuatan kufur atau akidah kufur. Dihukumi apa orang ini? Kalau anda bertanya kepada orang khawarij, mantap akan mengatakan kafir. Kalau anda datang kepada orang-orang murjiah, mantap akan mengatakan mukmin. Dia sudah beriman, tidak mungkin lagi kafir. Barakallahu. Kalau anda datang kepada orang-orang jil yang banyak jinnya, dia akan mengatakan, ya biasa. Nah, harus ber, uh, harus bersikap dewasa, menghargai perbedaan. Barakallahu itu. Ya. Kalau antum datang kepada ah, ila akhirnya. Ya. Datanglah kepada ahlu sunnah. Bagaimana sikapnya ahlu sunnah terhadap seseorang yang muslim ternyata jatuh di dalam kekufuran-kekufuran. Ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Ini pembahasan kita. Khawarij yakin kafir. Ini pembahasan yang sangat panjang, lebar, barakallahu fikum. Namun di sini akan kita ringkas menjadi beberapa permasalahan saja ya. <clears throat> Terkait dengan masalah ini, ahlu sunnati wal jamaah memiliki bawabit, ketentuan-ketentuan dalam bab takfir. Bapit yang pertama. Ahlu sunnati wal jamaah mengklasifikasi. Kekufuran itu menjadi dua. Ada kufrun akbar. Al-mukhriju minal millah. Ada kekufuran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam ada al-kufrul asghar ghairil mukhrij minal millah ada kekufuran yang kecil yakni yang tidak mengeluarkan orang dari Islam ini wabah dijabarkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka di antara bentuk kufur akbar ialah kufur takdzib. Kufur dalam bentuk mendustakan Islam, merusakkan agama. Di antara kufurnya adalah kufur juhud. Kufur dalam bentuk menentang, mengingkari kewajiban-kewajiban agama. Di antara kufur besar, kufur iba wal istikbar. Kekufuran dalam bentuk kesombongan dan keengganan. Ini kayak kufurnya iblis yang enggan sujud kepada Nabi Allah Adam. Di antara bentuk kufur adalah kufur syirik. Kufur dalam bentuk syirik akbar. Di antara bentuk kekufuran ialah al-istihza wa sukhriyah, mengolok-olok, melecehkan, menistakan Allah atau rasulnya atau Al-Qur'an atau agama Islam. <clears throat> Di antara bentuk kekufuran kufur nifak Kekufuran dalam bentuk kemunafikan yang akbar. Namanya zandakoh, kezindikan. Termasuk kufur, kufur syek. Kufur ragu-ragu. Ragu-ragu akan kebenaran wahyu Allah. Ragu akan kesahihan Al-Quran ragu akan kufurnya orang kafir. Kekufuran ya, di antara kufur akbar, kufur riddah. Kufur karena murtad dari Islam. Dan masih banyak lagi yang lain. Kufur-kufur yang cukup banyak. Yang dikatakan oleh para ulama termasuk kufrun akbar. Ingat tidak cuma satu, banyak. Adapun yang kufur asgar seperti kufur nikmah. Mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jal. Seperti kufur asyirah mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Seperti kufur ta'an fil ansab, kufur dalam bentuk mencela nasab. Kufur an-niyahah, kekufuran dalam bentuk meratapi sang mayit. Itu semuanya dalam Islam dikatakan kekufuran, perangai-perangai kekufuran, perangai-perangai jahiliyah. Itu dikatakan sebagai kufur asghar. Nah, ini pentingnya ikhwan. Dobit ini penting ketika ada seseorang yang terjatuh dalam sebuah kekufuran, cek dulu. Ini kufur apa? Kufur akbar atau kufur asgar? Kalau dia jatuh dalam kekufuran asgar, bukan pembahasan kita. Dia tidak dikafirkan dengan kesepakatan para ulama. Yang menjadi pembahasan, kalau dia jatuh dalam kufur akbar. Paham ya? Ini diantara beda hukumnya. Al-dhabit yang berikutnya. Al-dhabitu thani. Ahlu sunnati wal jamaah. Yufarriquna bainal qawli wal qail. Wal fi'li wal fa'il. Fi babi takfir. Ya, ahlu sunnah membedakan antara ucapan dan yang mengucapkannya, perbuatan dan pelaku dalam perkara takfir. Maknanya barakallahu fikum. Bisa jadi kekufur, bisa jadi ucapannya itu ucapan kufur. Tapi pelakunya belum difonis kafir. Bisa jadi perbuatannya perbuatan kufur, tapi pelakunya belum difonis kafir. Yang dibahas perbuatannya atau ucapannya, adapun pelakunya belum bisa difonis kafir. Ini mabit muhim ya, Disebutkan di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah disebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Musla. Saya kasih rujukan yang paling gampang. Ini yang dipelajari oleh kaum muslimin oleh salafiyin dalam perkara asma sifat. Di bagian akhir ada pembahasan masalah ini, ya <clears throat> Kata beliau rahimahullah wa bi ulima أن المقالة أو الفعل قد تكون كفرا أو فسقا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاء الشور التكفير أو التسييد أو وجود مانع شرعي يمنع منه Maka dengan demikian diketahui bahwasanya ada makalah ucapan atau perbuatan dihukumi kafir, kufur atau kefasikan. Tapi belum tentu pelakunya dikatakan kafir atau fasik. Ucapannya dihukumi kufur, perbuatan dihukumi kufur, belum tentu pelakunya dikatakan kafir. Kenapa? Bisa jadi belum terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran atau adanya penghalang syar'i yang menghalangi kita untuk mengkafirkan pelakunya. Atau kaidah muhimmah ya. Sehingga yang dihukumi perbuatannya atau ucapannya atau akidahnya bukan pelakunya. Kalau pelakunya harus ada syarat-syarat pengkafiran yang terpenuhi dan harus hilang faktor penghalang yang menghalangi. Dengan tegas pula beliau mengatakan wa bihadza ulimal farqu bainal qauli wal qail wa bainal fi'li wal fa'il Falaisa kullu qawlin aw fi'lin yakunu fisqan aw kufra yuhkamu ala qailihi aw fa'ilihi bidzalik. Maka dengan demikian diketahui adanya perbedaan antara ucapan dan yang mengucapkan, perbuatan dan pelaku. Tidak semua ucapan, tidak semua perbuatan yang dikatakan fasik, yang dikatakan kufur, pelakunya difonis kafir. Belum tentu. Ingat bedakan ya, Pak. Ini adalah uh, kaidah penting di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Dalilnya ya ikhwan, hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di masa lalu ada seorang laki-laki <clears throat> yang berkata kepada anak-anaknya memberikan wasiat sebelum mati wahai anak-anakku kalau saya mati nanti bakarlah jasadku Kemudian eh, abu-abunya itu digerus sampai lembut. Kemudian setelah itu tebarkan ia di lautan sana. Dia mengatakan fawallahi la in qaddarallahu alayya la yu'adzibani 'adzaban la ma 'azzaba ma 'azzabi ma bihi ahadan minal alamin. Wahai anak-anakku, sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah bisa menemui, menemukan aku. Kalau seandainya Allah maha, uh, berkuasa menemukan aku nanti, Allah pasti akan mengadab aku dengan sebuah adab yang tidak pernah mengadab dengannya siapapun dari kerajaan alam raya ini. Ini orang ragu akan kudrohnya Allah. Maka begitu dia mati, anaknya pun berbuat demikian. Maka Allah Azza wa Jalla pun memerintahkan bumi untuk mengumpulkan jasadnya dia dan tegak berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, maaf, ma hamalaka ala ma, ma fa'alta?" Wahai hambaku, apa yang memotivasi kamu berbuat demikian? Dia mengatakan, "Khasyataka ya Rabb." Karena saya takut kepada azabmu ya Allah. Faghafaralah. Allah pun mengampuni dosa hamba tadi. Katanya para ulama itu orang itu hamba melakukan tindakan kufur, dia ragu akan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dia nggak yakin Allah itu maha kadir, maha kudrah. Kufur dia. Tetapi dia jahil. Tidak mengerti itu semuanya. Maka nggak dikafirkan, bahkan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan ikhwan, perbuatannya kufur. Pelakunya belum tentu ucapannya kufur. Belum tentu yang mengucapkan dikatakan kafir. Harus terpenuhi syarat takfir dan harus hilang penghalang-penghalang takfir. Barakallahu fikum. Babit yang berikutnya Ahlu sunnati wal jamaah yufarriquna baina takfiril am wa takfiril muayyan. Ahlu sunnati wal jamaah membedakan antara pengkafiran secara umum dan pengkafiran secara fonis. Kalau secara umum barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir diperbolehkan. Tetapi untuk menfonis pelaku kekufuran atau yang mengucapkan kekufuran belum bisa. Harus terpenuhi syaratnya dan hilang faktor penghalangnya. Barakallahu fiikum. Ini adalah prinsipnya sunnati wal jamaah. Dijelaskan panjang lebar barakallahu fikum oleh para ulama kita dalam masalah ini. Nah, <clears throat> ini disebutkan uh, oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga yang lainnya lagi. Bedakan antara kufur am dan kufur ma'iyyan. Kalau kufur am seperti ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu umum ya, kan? Hmm? Atau man fa'ala kadza huwa kafir. Man qala kadza huwa kafir. Siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Siapa yang mengucapkan demikian maka dia kafir. Itu umum. Kalau diyakini perbuatannya kufur, ucapannya kufur, aksinya kufur, boleh. Tapi kalau mengatakan fulan kafir, alan kafir, hai orang kafir, itu fonis. Belum bisa harus terpenuhi syarat dan hilang faktor penghalangnya barakallahu fikum. Nah, ya ikhwan. Dobit yang berikutnya adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama apa saja yang membuat orang itu dikatakan kafir namanya babitun babit fil mukaffirat babit atau kaidah perkara-perkara yang membuat pelakunya kafir. Di sini ada beberapa kaidah disebutkan oleh para ulama. Di antara bab itu kaidah ya, kaidah orang itu dikatakan kafir dengan pelaku, dengan dengan perbuatannya ialah yang pertama ketika dia mendustakan ketika dia mendustakan sedikit saja dari apa yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan dia itu termasuk perkara Islam diketahui secara pasti termasuk perkara Islam ini dikatakan kekufuran mendustakan Allah mendustakan malaikat mendustakan mendustakan risalah nabi dan segala macam takdzib atau kufur Dobit yang kedua ialah adamu i'tiqadi wujubil wajibati zahiratil mutawatirah tidak meyakini wajibnya kewajiban-kewajiban yang begitu nampak dan begitu mutawatir periwayatannya dia mengingkari kewajiban sholat lima waktu ini kafir ikhwan dan dengan kesepakatan para ulama. Atau dia tidak meyakini keharuman hal-hal yang haram yang nyata-nyata haram secara mutawatir. Seperti orang yang menghalalkan zina. Seseorang yang menghalalkan khamr, meyakini halalnya khamr, meyakini halalnya zina, meyakini halalnya riba, dan segala macamnya dari perkara-perkara yang begitu masyhur dikenal di kaum, kaum muslimin sebagai perkara yang haram. Ini ijma ulama itu kekufuran para fikum. Itu ijma ulama termasuk kekufuran. Barakallahu fikum. Ini beberapa babit untuk mengetahui itu tindakan kufur dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita ikhwan azzakumullah. Prosesnya, tartibnya, ketika ada seorang muslim yang jatuh dalam amaliyah kufur. Maka yang pertama kali dibahas ialah apakah tindakannya itu kufur ataukah bukan kufur. Termasuk mukafirat yang membuat dia kafir ataukah semata-mata yang membuat dia fasik. Ini penting. Yang pertama, langkah pertama demikian. Dia dicek perbuatan dan ucapannya. Mukafirat atau bukan? Kalau ternyata betul itu mukafirat. Betul-betul perkara yang membuat dia kafir. Yang kedua adalah dicek. Kufur asgar atau kufur akbar. Dilihat. Itu kekufuran yang besar. Yang mengeluarkan dari Islam ataukah asgar. Asgar nggak dianggap. Yang dianggap yang akbar. Paham ya? Ketika ini pasti maka langkah pertama yang bisa kita lakukan, ingat, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah at-takfirul am. Pengkafiran secara umum yang dihukumi perbuatan dan ucapannya. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini halalnya zina maka dia kafir. Itu boleh. Hukum umum. Yang juga boleh antum mengingkari perbuatannya, mengingkari ucapannya, mengingkari akidahnya. Tindakan ini kufur ya ikhwan. Boleh. Ucapan yang semacam itu kufur. Menistakan Al-Quran kufur. Itu boleh. Merendahkan melecehkan Allah dan Rasulnya kufur. Istihza bil Islam, mengolok-olok Islam dan agama Islam, kuhur, itu boleh. Yang diingkari yang mana? Perbuatan dan ucapannya. Keyakinan rojaahnya syiah kuhur. Syiah punya pemahaman rojaah meyakini Ali bin Abi Thalib akan kembali lagi ke dunia sebelum kiamat. Kemudian melebar meyakini imam-imam ah, ahlul bait kata mereka nanti sebelum kiamat akan kembali lagi ke dunia untuk membantai musuh-musuh Syiah dari kalangan orang-orang Quraisy kata mereka. Itu namanya raja'ah. Kuhur. I'tiqad raja'ah kuhur. Itu boleh. Yang dibahas akidahnya atau ucapan dan perbuatannya. Sama sini paham ya, Paham misalnya? Ini menunjukkan ya ikhwan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tidak serampangan dalam mengkafirkan orang. Ketatnya luar biasa. Baru setelah ini semua ikhwan ada perkara yang perlu dipastikan kembali. Yang namanya at-takfirul muayyan. Mengkufurkan seseorang secara ta'yin. Setelah poin-poin tadi. Ternyata perbuatannya perbuatan kufur. Ternyata itu kufur akbar Akbar. Dibahas setelah itu. Apakah bisa difonis kafir? Ingat, Qa'idah al-sunnah wal jamaah adalah annahum la yukafiruna ahadan minal muslimin illa bil mukaffiratil kubra ba'da tawafur syuruk. wa antifail mawani. Mereka ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tidak pernah, tidak akan mengkafirkan seseorang pun dari kalangan kaum muslimin kecuali kalau dia jatuh dalam kekufuran besar besar setelah terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan hilang faktor penghalang pengkafiran Barakallahu fikum. Sebagian mereka menggunakan bahasa lebih simpel, Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin kecuali bila dia jatuh dalam kekufuran yang akbar ba'da iqamatil hujjah. Setelah tegaknya hujjah kepada dia. Karena kan syarat yang paling utama ini iqamatul hujjah. Sehingga ketat maka dibahas oleh para ulama apa saja syarat-syarat pengkafiran itu. Apa saja faktor-faktor penghalangnya. Saya sebutkan secara global. Dikarenakan waktunya semakin siang. Nah, Yang pertama, persyaratan yang pertama dari syarat-syarat takfir ayyakuna akilan baligha pelakunya itu berakal sehat dan sudah mencapai usia balik ini disepakati oleh para ulama dinukil kesepakatan ulama ini oleh Ibnu Munzir dan juga oleh Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah dalam Al-Mughni paham ya dia harus orang yang berakal kalau pelakunya orang majnun nggak ada hukum wong sinting wong gendeng itu ya ikhwan tidak ada beban syariat mungkin tahu tuh ada orang yang soak langsung teriak-teriak ternyata dia mencaci maki Allah Rasulnya al antum sama mengatakan "Woi, kafir kon kafir bodoh gendenge paham ya ini orang majnun semua orang tahu ini orang majnun orang yang gila kok ditanggap. Sing nanggap iku sing rada sing rada hmm. Loh, kan kufur. Iya ngerti. Tapi orangnya itu ghairu akil alias majnun. Lihat akhirnya ini jangan diurus. Hmm? Sampai demo sak Solo Raya geger gara-gara ada yang yang menistakan Allah dan Rasulnya dicek lah wong gendeng. Allah mustahil. Eh, la. Ijma ulama. Harus akil balik. Yang kedua. Ayakuna <clears throat> bi iradatin minhu wakhtiyar. Tindakan kekufuran atau ucapan yang kufur tadi dilakukan dengan kehendak sang pelaku dan ikhtiar pilihan dan keleluasaan sang pelaku. Artinya tidak ada yang memaksanya. Tidak ada yang mengintimidasi dia. Dia kerjakan dengan sukarela, dengan kehendaknya, dengan tanpa keterpaksaan. Ini yang berikutnya. Yang ke Yang ketiga ialah Allah yakuna muta'awwilan ta'wilan sa'ira. Sang pelaku tidak mentakwil perbuatannya atau ucapannya dengan takwil-takwil yang diperbolehkan secara syariat. Dia bukan muta'awwil. Kalau di zaman sekarang Dimasukkan oleh para ulama, dia melakukan ucapan melakukan perbuatan dan mengucapkan ucapan tadi tidak ada tendensi-tendensi apapun. Tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi-tendensi yang lain-lainnya. Tidak ada lagi takwil takwil ya ikhwan. Betul betul tidak mungkin lagi ditakwil takwil lagi sudah. Nah, artinya kalau dia masih punya takwil takwil maka enggak dikafirkan. Barakallahu fikum. Seperti dia menyatakan bahwasanya demokrasi itu adalah syura, musyawarah. Takwil. Dalam Islam barakallahu fikum yang namanya ya kufur. Dengan kesepakatan semua ulama. Ada orang yang mengkampanyekan ini semua. Ditanya, "Lo kenapa?" Ini kan musyawarah. Menggunakan ayat wa amruhum syura bainahum membawakan ayat wasyawirhum fil amr. Itu namanya takwil. Berarti dia mentakwilkan demokrasi dengan musyawarah dan menggunakan ayat. Namanya takwil, nggak dikafirkan. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga, Allah yakuna muta'awwila. Tidak ada lagi takwil atas perbuatan-perbuatannya. Yang ke yang keempat, Barakallahu fikum. Ini semuanya global ya, Alhamdulillah semuanya banyak keterangannya. Saya tulis di buku saya ini. Yang keempat yang paling penting ya, Ikhwan adalah bulughul hujjah allati yukfaru bi khilafiha. Telah sampai hujjah. Ya, telah sampai hujjah kepadanya. Ini pembahasan panjang di kalangan para ulama. Apakah e, dipersyaratkan semata-mata sampai hujah ataukah harus sampai pada tingkat memahami hujah? Bulughul hujah ataukah fahmul hujah? Gitu ya kan. Apakah semata-mata sampai dalil hujah kepadanya maka tegak persyaratannya ataukah harus sampai memahami hujah tadi? Khilaf panjang di kalangan para ulama yang yang yang, yang benar para kalafikum tergantung keadaannya. Yang di persyaratkan ialah dia barakallahu fikum mengerti makna hujah tadi. Dan tidak harus memahami hujah tadi seperti pemahaman para ulama, seperti pemahaman para sahabat, pemahaman Abu Bakar Siddiq atau Umar Khattab. Semata-mata dia paham apa yang disampaikan cukup telah tegak hujah padanya. Dia disampaikan ayat, dibawakan terjemahan ayat, langsung mudeng. Telah tegak hujah padanya. Dibawakan hadis, diterangkan mana hadis, mudeng. Maka telah tegak hujah padanya. Tidak harus dia ngaji ilmu nahunya dulu dan segala macam, baca kitab gundul dulu. Oh, dia tidak perlu. Sehingga iqamatul hujah harus persyaratan takfir iqamatul hujjah. Hujjah tadi cukup dipahami secara mujmal oleh sang pelaku. Tidak harus memahaminya dengan pemahaman detail sebagaimana pemahamannya para ulama. Barakallahu fikum. Ini persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Una barakallahu fikum. Empat. Nama ya, Ivan. Lawan daripada itu adalah penghalang-penghalangnya. Kalau pelakunya orang majnun, itu penghalang takfir. Kalau pelakunya anak kecil yang belum balik, itu penghalang takfir. Paham ya? Kalau orangnya mukroh, betul-betul dipaksa. Tidak terelakkan lagi, betul-betul tidak mungkin. Kecuali harus mengucapkan kata-kata kufur. Atau harus mengerjakan tindakan kufur. Mukroh, nggak dikafirkan. Dengan syarat hatinya penuh dengan keimanan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Kecuali yang dipaksa dan hati dia penuh dengan keimanan. Yang namanya orang terpaksa ya kan tidak ada jalan lain kecuali harus itu. Kalau tidak dia kerjakan maka akan mati, melayang nyawanya atau akan hilang anggota badannya atau akan hilang nyawa keluarganya atau semisal. Itu namanya orang yang terpaksa. Kalau enggak mengucapkan kata-kata kufur, mati dia. Atau mati anak dan di depan mata dia. Kalau nggak mengesahkan perbuatan kufur, mati dia. Dan itu pasti, ancaman yang pasti. Maka dia jangan terpaksa diperbolehkan untuk mengucapkan kata-kata kufur. Itu nggak dikafirkan. Begitu pula para fikum ketika dia adalah orang yang jahil, betul-betul tidak mengerti tentang hal itu, tidak mengerti keharamannya atau ngerti itu perkara haram tapi nggak ngerti kekufuran maka dia jahil, nggak dikafirkan. Atau orang yang nasi, yang lupa. Lupa, tahu-tahu mengucapkan kata-kata kufur, lupa dia. Orang lupa itu gampang, diingatkan langsung sadar. Hah? Atau salah ngomong, plesot. Ya, Hah? Ter, terpleset lidah dia ya. Salah ngomong, orang salah gak diingatkan. Hah? Oh iya, dia akan langsung segera sadar. Atau yang berikutnya Perbuatan dia, ucapan dia ada takwil, takwil yang diperbolehkan tadi. Masih punya takwil, takwil. Barakallahu Dan yang terakhir adalah belum sampai hujah kepadanya. Dia tinggalnya di pelosok-pelosok desa dusunnya sama sekali belum sampai ke sana yang namanya bimbingan Islam. Yang ada hanya agama-agama misionaris tidak pernah sedikit pun dia mendengar tentang masalah Islam. Maka dikatakan sebagai orang yang belum sampai hujah kepadanya. Mereka nanti dia melukiyama akan diimtihan, akan diuji langsung oleh Allah Azza wa Jal. Minal mumtahanin. E, di, di, di kiamat diuji oleh Allah Azza wa Jal, ujiannya disuruh masuk neraka. Hmm, ya, neraka. Kalau dia masuk neraka, maka dia telah lulus ujian. Surga tempatnya. Dikarenakan dia telah mentaati Allah Azza wa Jal. Ketika dia tidak mau, maka dikatakan gagal ujian. Dimasukkan dalam neraka yang sesungguhnya. Dikarenakan dia telah hmm, menyelisih perintah Allah Azza wa Jal. Allah saja nggak dia terima. Apalagi para rasulnya. Barakallahu. Secara global demikian barakallahu. Itu merupakan penghalang-penghalang. Atau penghalang yang lain Mawani yang lain adalah ketika ada seorang yang mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan tindakan kufur, tahu dia, tidak ada uzur sama sekali. Tapi langsung tobat. Langsung dia insaf. Astagfirullahaladzim. Dia bertobat istighfar kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nggak, nggak, nggak bisa dikafirkan ya. Nggak bisa dikafirkan. Dikarenakan dia telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. taib min Orang yang bertobat dari sebuah dosa tidak ada seperti tidak ada dosanya bagi dia semuanya para kelompok. Khalas. Itu uh, syarat pengkafiran dan faktor penghalangnya. Ketika telah terpenuhi semua syarat-syarat pengkafiran tadi. Dan hilang semua faktor penghalangnya, disitulah ada palu fonis untuk takfir. Diketok palunya. Tok, tok, tok, tok. Fulan dihukumi kafir, murtad dari Islam. Maka dia disikapi, dikasih muamalah. Muamalahnya orang-orang kafir. Si, si, si, si, si. Yang ngetok palunya siapa? Si, si, si, si, si. Yang ngetok palunya siapa ini? Siapa yang berhak untuk menfonis orang itu kafir? Bapak diem mawon? Duh, kok diem ya kan? Siapa ya Nah, ini kepekaan yang sangat penting barakallahu fikum. Secara umum yang namanya at-takfir hukum syar'i. Yang namanya takfir mengkafirkan orang lain itu hukum syariat. Maka harus kembali kepada ahlinya dari kalangan para ulama barakallahu fikum. Itu Ikhwan. Namun uh, ada eh, klasifikasi di kalangan para ulama terkait dengan takfir. Eh, mereka menyatakan ada Eh, dua permasalahan, dua dua keadaan. Kalau kekufuran tadi, kalau kekufuran tadi, barakallahu fikum, adalah sebuah tindakan kufur akbar yang begitu jelas gamblang wabah dimaklumi diketahui oleh semua umat Islam seawam-awamnya maka tidak perlu merujuk kepada para ulama Dikarenakan sudah mengerti, sudah sangat jelas gamblang kekufuran dia. Maka orang yang mengetahuinya atau orang yang melihatnya, dia boleh meyakini dia kafir. Dicontohkan barakallahu oleh lajna daimah seperti tadi Ikhwan ya mencaci maki Allah Azza wa Jalla, melecehkan Allah Azza wa Jalla, menghinakan Allah Azza wa Jalla atau rasulnya atau Al-Qur'an atau yang lain-lainnya. Ini kekufuran yang sangat-sangat nyata. Orang awam pun tahu itu perkara kufur gamblang, jelas, nyata dan terpenuhi semua persyaratan hilang faktor penghalang. Maka orang yang melihat tindakan si fulan yang demikian, dia boleh meyakini sebagai orang kafir. Ada kafir dengan sangat gamblang, jelas para ulama. Tapi ingat yang dinasihatkan oleh para ulama ialah bukan semata-mata menghukumi. Bagaimana caranya itu orang kembali kepada Islam, dinasihati, tegur, nasihati, dijelaskan, Nah, diajak munakosah dan segala macam. Begitu dia betul-betul sudah tidak mau lagi dinasihati, maka dia disikapi sebagaimana disikapinya orang-orang kafir yang lainnya. Paham ya? Dikenakan pakainya amrun jaliyun wadih maklum indal muslimin. Contohkan oleh mereka penistaan Allah, Rasul, Al-Quran dan agama. Tapi ada masalah-masalah yang agak samar ya Ikhwan. Masalah-masalah kekufuran agak-agak samar. Yang tidak semua umat Islam itu memahaminya. Ini kembalinya kepada para ulama ul kibar. Yang hak untuk mengetok yang namanya palu takfir tadi itu. Barakallah. Adahwa. Ini secara global Ikhwan. Dari sini ya Ikhwan. Sangat eh, jelas dan gamblang bagaimana ahlu sunnah wal jamaah salafiyin Bukan orang yang serampangan dalam bab takfir mentakfir. Jangankan para ulama-ulama Islam, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang baru taklim saja, betul-betul ekstra hati-hati dalam pembahasan masalah ini. Maka kedustaan yang begitu nyata, yang begitu besar, Ketika ada sebagian pihak yang menuduh ahlu sunnah wal jamaah salafiyin sebagai jamaah takfir yang suka mengkafir-kafirkan orang lain ada kedip surah kedustaan yang amat sangat nyata barakallah. Itu namanya iftira, berdusta atas nama salafiyin, berdusta atas nama para ulama sunnah. Mereka-mereka yang menuduh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah sebagai pihak yang menelurkan pemahaman takfir haula'i kadzabun, pendusta ya. Muftarun, berdusta atas nama beliau rahimahullah. Kita yakin tidak akan bisa mereka menunjukkan satu tempat pun dari karya-karya beliau yang serampangan mengkafirkan orang lain. Tidak bakal bisa. Ini perkara yang wadih. Bahkan beliau sendiri, khonamtina Azzaikumullah, pernah dituduh langsung di masa beliau masih hidup oleh tokoh-tokoh kuburiyin, tokoh-tokoh sufiyah, asy'ariyah, maduridiyah dituduh dengan sampai dikatakan 11 poin atau lebih. Di antaranya dituduh mengkafirkan kaum muslimin dengan serampangan. pangan. Terus bukan semuanya belum mengatakan ini semua adalah pun, Semua adalah belum mengatakan eh, subhanaka hadza buhtanun azim. Kedustaan yang sangat besar yang sangat nyata atas nama saya. Barakallahu Tidak mungkin para ulama usulah begitu serampangan mengkafirkan orang lain. Dalam keadaan demikian seketat ini. Aturan mereka. Kaidah mereka. Buwabitnya mereka. Barakallahu Dan yang seringkali ya ikhwan. Dikarenakan salah pahamnya orang-orang yang menuduh tadi. Dia punya pemahaman yang menyimpang. Dipaksakan pemahaman itu ada pada al-Sunnah wal jamaah saladin. Aula ya, Pak. Contoh ya, Pak. Haula dari kalangan sufia, dari kalangan kuburia atau yang mengatasnamakan ahlu sunnah Ashariyah maturidiyah atau yang semisal mereka mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah itu jagoan takfir. Kenapa? Dikarenakan selalu mengatakan kafir, kufur, kafir, kufur, kafir, kufur, kafir, kufur cek ternyata mereka tidak bisa membedakan antara menghukumi perbuatan dengan pelaku. Tidak bisa membedakan antara pengkafiran yang sifatnya umum dengan yang fonis. Ketika Alusuna menyatakan bahwasanya sujud di kuburan itu hukumnya kufur, langsung bengak-bengok. Berarti kamu mengkafirkan kami. Berarti itu pemahaman dia. Bukan pemahamannya ahlu sunnah. Tapi dipaksakan itulah pemahamannya ahlu sunnah. Sedak. Ahlu sunnah punya kaidah. Bedakan antara perbuatan dengan pelaku. Tidak semua orang yang berbuat kekufuran diforis kafir. Wahai sufi. Paham ya, ya? Ini penyebabnya para ulama. Mereka juga demikian, nggak bisa membedakan antara kufur yang am dengan yang yang, yang ta'in. Ketika Allah sudah mengatakan Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Barang siapa yang mengucapkan demikian maka dia kafir. Tuh lihat. Memang mereka tuh jamaah takfir. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Gak mudeng. Dikarenakan tidak pahamnya mereka dengan kaidah-kaidah yang ada. Mereka kemudian menuduh ahlu sunnah sebagai orang yang jago takfir. Yang ketiga. Mereka sendiri barakallahu fikum adalah orang yang begitu serampangan mengkafirkan orang lain. Terutama mengkafirkan alusuna sunnah salafiyin. Dengan sesuatu yang tidak ada pada alusuna. Tokoh-tokoh mereka dengan tegas menyatakan bahwasanya Wahabiyah itu mujassimah. Wahabiyah ini alusuna yang mereka bawakan ya, salafiyin. Mereka adalah mujassimah kafir. Langsung mengatakan kata-kata kafirnya. Dikarenakan mereka menjasadkan Allah Azza wa Jal. sunnah bingung. sunnah menjasadkan Allah itu dari mana gitu. Nah, yang belajar akidah sunnah itu bingung. Sebelah mana ya? Ternyata yang mereka maukan adalah dikarenakan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal selain tujuh sifat, tujuh sifat dari sifat Allah sebagai akidah mereka dari kalangan ahlu sunnah maturidiyah. Karena mereka cuma mengibarkan tujuh ya. Plus ditambahi sama maturidiyah menjadi 13, 20 sifat. Kan begitu. Ini mereka ya Pak. Ahlu sunnah kan mengibarkan semua sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal yang ada dalam Al-Quran, dalam sunnahnya Rasulullah SAW dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Sesuai dengan keaguan Allah Azza wa Jal dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka ini punya pemahaman. Ingat, punya pemahaman. Kalau menetapkan sifatnya Allah Azza wa Jal berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti menjasadkan Allah Azza wa Jal, berarti kafir. Itu pemahaman mereka, bukan harus sunnah. Ini pemahaman dilemparkan kepada harus sunnah. Alus sunnah, bukan alus sunnah, mengatakan wahabi ha? salafi wahabi menetapkan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Berarti mereka mujassimah. Berarti mereka kafir. Yang mengkafirkan siapa sekarang? Alusunah atau mereka? Mereka. Dan alusunah tidak akan mengkafirkan mereka. Walaupun mereka mengkafirkan alusunah. Kita mengatakan se itu kok edai sopo. Itu idenya kamu sendiri. Pemahamannya menyimpang pada Anda. Jangan disampaikan kepada kami. Jangan dilekatkan kepada kami. Al-Sunnah wal jamaah salafiyin. Enggak demikian pemahamannya. Menetapkan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Tidak harus tasbih. Karena alusunnah mengatakan Allah memiliki sifat ini, ini, ini, ini. Sesuai dengan keagungan Allah. Enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak. Ini yang mereka tidak pahami para itu. Nah, justru mereka sendiri yang mengkafirkan orang lain dengan lebih sangar, dengan lebih ekstrim. Barakallahu fikum. Sebagian mereka saking bencinya mengatakan oh, mereka itu lebih kafir. Ini harus sunnah salafin wahabi. Lebih kafir daripada komunis. Saking jengkelnya ya. Allahul Musta'an. Nah sekarang yang suka mengkafirkan siapa ini? Siapa ya Pak? Ya mereka sendiri. Allahul Musta'an. Nah ya, Allahul Musta'an. Ini secara global barakulahikum. Jika akan pertanyaan sudah naik ya sudahlah. Temanya di stop saja. Panjang ya Ivan dan dalam pembahasan semacam ini harus kembali kepada kepada uh, para ulama una. ringkasan dari keterangan-keterangan para ulama yang saya sampaikan tadi para ulama.